juga saya juga uh, berpandu yang sudah sudah kita dalam tiba di lombok yang kita rasakan sedih ya pada hari ini juga semalam kami dan teman-teman uh, menemani saudara kita saudara Eko di mana orang tuanya jamaah kita orang tua kita yaitu Bapak Ramlan dan kami Allah Subhanahu Wa Taala eh, pas sekitar jam 9.45 eh jam sejumlah riwayat banyak di mana setelah kita sana Dan kita saksikan semuanya sampai di titik akhir Allah telah memanggil saudara kita jamaah kita sekalian untuk menuju eh, pada yang kali itu di Allah Subhanahu Wa Taala kita doakan semoga amal dan ibadah beliau terutama terutama kesalahan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah nanti setelah pada kajian kami berharap jamaah bisa kajian untuk beliau kebetulan dekat yang sekitar 10 belakang rumah dari sini. Ya, insya Allah nanti setelah kajian ini saya kita menuju ke rumah beliau. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala yang dimakan Allah swt tidak panjang lebar. Tapi mari kita dengarkan saja akan disampaikan kepada Abu Abdullah Semoga bermanfaat Pada pagi hari ini kita, Nanti setelah kajian uh, Mungkin Boleh bertanya satu dua tiga Setelah itu kita akan pagi Langsung kita Kalau bapak-bapak tidak ada halangan Langsung kita kajian dari bapak-bapak rakan Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan katiran tayyiban mubarakan fi Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Iqrar bihi wa tawhidah Wa ashadu anna Muhammad يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله tema kita di semua hari yang berbahagia ini yaitu kiat sukses mendidik anak yang kita petikan dari kitab risalah yang singkat yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Habibullah Ta'ala yang berjudul Radaris fi tarbiyatil abna yang diterjemahkan dalam konteks bahasa Indonesia-nya penopang atau kiat-kiat sukses untuk mendidik anak-anak kita. Mengapa jamaah sekalian kita mengangkat tema ini? Karena alasan yang pertama tema ini jarang untuk diangkat dalam kajian-kajian. Yang sering kita dapatkan alhamdulillah pengajian yang berisikan tauhid dan ini adalah kenikmatan yang besar. Demikian pula sering kita dapatkan pengajian ceramah-ceramah yang berisikan permasalahan fikih. Alhamdulillah ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk pembahasan seperti ini jarang kita dapatkan. Oleh sebab itulah sengaja kita angkat tema ini di pertemuan kita di hari yang berbahagia ini insya Allah. Alasan yang kedua jemaah sekalian, ternyata pendidikan anak, perhatian anak dalam Islam itu sangatlah besar. Dan itu ditunjukkan langsung oleh perbuatan para ulama orang-orang soleh dari kalangan terdahulu. Diriwayatkan dari alimah ahmad Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad rahimahullah ta'ala Beliau seorang ahli hadis. Disebutkan kisah dari beliau anna rajulan marra alaihi wa ma'ahu sibyan yu'allimuhum fa qala Suatu ketika seorang lelaki melewati Al-Imam Al-Amash Sulaiman ibn Mihran dalam keadaan Al-Imam A'mash Sulaiman Ibn Mihrab sedang mengajari dua anak kecil. Faqala lalu, maka sang lelaki yang melihat al-imam seorang ulama besar mengajari anak kecil ini dia mengatakan anta imamun wa ma'aka haula engkau adalah seorang imam Engkau adalah seorang ulama besar terkenal. Dan yang duduk bersama kamu adalah anak-anak kecil. Kok bisa? Engkau ulama yang terkenal, ulama yang besar, akan tetapi yang kamu ajari adalah anak-anak kecil. Faqala liman Maka mendengarkan tentang lelaki tersebut Al-Imam Al-Amash Sulaiman Ibn Mihran rahimahullah ta'ala mengatakan Uskut anta ya Ahmad Fa inna ha'ula yahfazuna alaika dinak Dia mengkawal orang yang bodoh Sesungguhnya anak kecil itulah Anak-anak kecil inilah yang kemudian akan menjaga agama kalian dibutuhkan regenerasi jamaah sekalian di dalam Islam ini. Dibutuhkan untuk kita meletakkan fondasi yang baik kepada generasi Islam yang dimulai sejak usia dini, dimulai sejak anak. Uskut anta ya ahmak fa inna haula yahfazuna 'alaika dinak. Dia engkau wahai orang fa inna haula yakni as-sighar karena sesungguhnya anak-anak kecil inilah yahfazuna 'alaika dinak mereka-mereka itulah yang nantinya akan menjaga agama kalian mereka itu anak-anak kecil yang kita didik Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad Sulaiman ibn Mihrab rahimahullah ta'ala ini itu tidak lain dan tidak bukan bersumber langsung dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Apa yang dicontohkan dan diriwayatkan dari ulama-ulama terdahulu, dari orang-orang soleh terdahulu, dari bentuk perhatian mereka yang besar kepada anak-anak kecil, itu semuanya nggak lepas dari perhatian Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sendiri kepada anak-anak kecil. Lihat bagaimana kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Tak kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berboncengan dalam sebuah tunggangan hewan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya muda, wahai anak kecil, siapa ini? Abdullah bin Abbas yang tak kala itu masih sangat kecil, masih belia. Dikatakan ya gulam, ini mu'allimuka kalimatin ya yahfaz. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku ingin mengajari kamu beberapa ucapan, beberapa pelajaran Eh, ya yahfaz. Pelajaran pertama yang ditanamkan oleh Nabi SAW, Alaihi Wasallam, wahai anak kecil, Wahai gulam, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Jaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jaga batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala yaqut. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Ini nih dasarnya. Ini nih jemaah sekalian pondasinya. Mengapa kemudian para ulama Begitu besar perhatiannya mereka terhadap anak-anak mereka, terhadap anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin, ternyata memang sumbernya dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW Begitu besar perhatian Rasulullah SAW kepada anak kecil yang tentunya mereka adalah pelanjut estafet dari perjuangan di dalam berdakwah di jalan Allah, di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan seperti ini sekali lagi kita butuhkan. Karena jamaah sekalian terkadang di antara kita selaku orang tua terluputkan dari pengetahuan yang seperti ini ada modal dan keinginan yang besar untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah, akan tetapi tidak memiliki pegangan tidak memiliki tuntunan ataukah bahkan ada sebagian di antara kita naudzubillah yang terlalu meremehkan perkara yang satu ini dalam keadaan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah perkara yang sangat penting Makanya jamaah sekalian Al-Imam Ibn rahimahullah ta'ala Dalam sebuah ucapan beliau Beliau mengatakan Faman ahmala ta'lima waladihi Mayanfa'uhu wa tarakahu sudah Faman asara ilaihi al isa'a Wa aktarul awlad Innama ja'a fasaduhum min kibalil awa Wa ikmaluhum lahum Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala, barang siapa yang melalaikan pendidikan anaknya, barang siapa yang melalaikan pendidikan anaknya dari perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan kepada anaknya, dan meninggalkan anaknya begitu saja, maka sungguh dia telah berbuat jelek, berbuat buruk kepada anaknya tersebut. Barang siapa yang meninggalkan anaknya tidak memberikan dan mengajarkan perkara-perkara yang bermanfaat dan membiarkannya begitu saja di jalan, membiarkannya tanpa mengarahkan anaknya, maka sungguh dia telah berbuat jelek, berbuat buruk kepada anaknya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim dan kebanyakan anak-anak itu rusak disebabkan kurang perhatian dari orang tuanya, bapak bapak Karena tidak mengajari anak-anaknya pondasi-pondasi dan perkara-perkara yang wajib serta perkara-perkara yang sunnah dalam Islam. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang akan kita sebutkan dari pembahasan tema kita di subuh hari yang berbahagia ini itu semuanya hanyalah kiat-kiat dan tips-tips untuk meraih dan membentuk anak yang soleh dan soleh. Adapun ya, sekali lagi ini hanya kiat usaha sebab Adapun yang memberikan hidayah yang menentukan anak tersebut baik ataukah tidak, soleh ataukah tidak, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua hanya menempuh dan melaksanakan sebab-sebab kiat-kiat yang telah dibimbingkan oleh para ulama. Ingat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa anak itu adalah nikmat anak tersebut sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita hadirkan dulu jemaah sekalian. Mari kita sadarkan dirinya kita bahwasanya anak itu adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di kalangan kaum muslimin dan muslimat yang rela mengeluarkan duit yang banyak hanya dalam rangka untuk memperoleh keturunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Al Karim Lillahi mulkus samawati wal ardh يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن dan milik Allah Subhanahu wa taala apa yang berada di langit dan di bumi dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak perempuan dan anak lelaki kepada pasangan suami istri yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini ayat ini jemaah sekalian memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya anak itu adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Sekaligus jemaah sekalian, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi apa? Anak adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Poin yang kedua yang harus kita ingat bahwa anak itu adalah amanah yang besar yang dipikulkan dan dibebankan oleh Allah Subhanahu wa kepada kita. Dan ingat jemaah sekalian, Salah satu sifat ciri dan karakter orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amanah yang telah dibebankan dan dipikulkan kepadanya. Dan di antara amanah tersebut adalah amanah anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un." Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan janji yang telah dibebankan kepadanya. Jadi jika ada seorang muslim atau kan muslimah, jika ada seorang pasang suami istri tidak memberikan perhatian yang baik kepada anaknya dalam hal pendidikan akhlak dan perilaku, maka sungguh dia telah mengabaikan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala timbulkan kepadanya. Sungguh dia tidak akan termasuk dari ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ciri-ciri dan karakter dari orang mukmin tersebut. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang mukmin tersebut adalah orang yang senantiasa menjaga amanah dan janji yang telah dia sepakati dan telah dipikulkan kepadanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dan amanah anak ini itu tidak tanggung-tanggung jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat. Itu langsung dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku orang tua. Buktinya di dalam al quran Al Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha nas wal Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Siapa keluargamu di sini? Istri dan anak-anak Jagalah dirimu dan keluargamu, istri dan anak-anak kamu dari dahsyatnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ini yang merupakan dari yang merupakan pondasi sumber akan wajibnya bagi orang tua untuk memperhatikan terbiah pendidikan anaknya. Kata Syekh Abdul Razak ketika membawakan ayat ini kata beliau fal ayatu aslun azimun fi wujubi ri'ayatil awlad wa tarbiyatin wa inayah bi ahwalihim. Dan ayat ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata beliau ayat ini merupakan pondasi yang agung, pondasi yang besar yang menunjukkan wajibnya perhatian kita terhadap anak-anak kita dari sisi pendidikan mereka. Jangan kita sekali lagi jangan sekalian hanya memperhatikan kondisi dan kebutuhan fisiknya anak kita. Jangan kita hanya tersibukkan dengan penampilan fisiknya anak kita dari kebutuhan makan dan minumnya, dari kebutuhan pakaiannya, dan keperluan-keperluan lainnya. Akan tetapi kita lupa bahwa ada kebutuhan dan keperluan yang lebih mereka butuhkan, yaitu kebutuhan akan akhlak, kebutuhan akan pendidikan agama, kebutuhan untuk kita ajarkan bagaimana mereka bisa menyembah kepada rohnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk kita sadarkan dia bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan untuk beribadah kepada Rohnya sebagai salah satu bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini kisah pernah saya bawakan di jamaah sekalian akan tetapi ada baiknya untuk kita ingat kembali berkenaan dengan hari ataukah ayat yang kita bacakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quluhan nas wal hijara wahai sekalian manusia wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dahulu kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala ini disebutkan dalam kitab Sifatul Sufwa jilid yang keempat halaman 437. Dahulu kala kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ada seorang raja yang kaya Dan sang raja ini hanya memiliki seorang anak wanita semata wayang. Sangat dia cintai. Segala keinginan kebutuhan anak perempuan sepatah wayang ini diberikan oleh sang raja. Maka demikianlah berlalu hari demi hari sampai sang anak raja ini, sang anak wanita raja ini tumbuh menjadi wanita yang besar. Maka di suatu ketika seorang pelayan kerajaan membaca Al-Qur'anul Karim dan sampailah dia di ayat ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quluhan wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan diulang-ulang terus ini ayat ini diulang-ulang terus tulisan pelayan tersebut sambil tinggikan suaranya. Maka mendengarkan ayat ini, anak wanita sang raja tersebut mengatakan kufu hentikan dia. Jangan lagi dia teruskan bacaannya tersebut. Jangan lagi dia baca ayat tersebut karena nggak pernah didengarkan sebelumnya oleh anak sang raja ini. Kufu katanya. Hentikan dia, cegah dia. Jangan lagi baca ayat tersebut. Enggak sanggup ya Allah mendengarkannya karena mungkin baru pertama kali dia mendengarkan ayat tersebut dibacakan kepada akan tetapi pelayan-pelayan yang lainnya tidak menyuruh pelayan tersebut untuk menghentikan bacaannya maka pelayan yang lainnya pun membawa anak wanita ini bertemu dan bertemu dengan ayahnya sang raja maka tak kala bertemu tersebut sang wanita ini menangis sejadi jadi di hadapan sang raja. Maka sang raja mengatakan, "Ya Habibati, ma haluki mundul Wahai kekasihku, wahai kesayanganku, ada apa gerangan? Bagaimana keadaanmu? Mayu beki, apa yang menyebabkan kau menangis wahai anak? Kata siapa ini? Sang raja. Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai anak? Sambil dipeluk anaknya. Sang raja memeluk anaknya tersebut sambil mengatakan, "Mayu apa yang menyebabkan kamu menangis?" Faqalat maka sang anak wanita raja ini mengatakan, "As'aluka billahi ya abadi." Wahai bapakku, aku ingin bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lillahi azza wa jalla darun fi anarun wa nas wal hijara. Apakah Allah azza wa jalla itu Rabb semesta alam itu memiliki sebuah tempat, sebuah negeri yang di dalamnya terdapat neraka, kobaran api yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Subhanallah. Perhatikan ini. Kisah yang begitu menyentuh jamaah sekalian. Sang anak wanita ini yang dididik dengan berbagai macam kemewahan dan kelezatan bertanya kepada orang tuanya, sang raja, "Lillahi darun fiha narun wa qumuhan nasul hijau Apakah Allah Subhanahu wa taala tersebut memiliki sebuah negeri yang di dalamnya terdapat kobaran api yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan? Qala na'am. Maka sang raja mengatakan, nah, iya betul. Allah Azza wa Jalla memiliki sebuah negeri yang di dalam negeri tersebut terdapat api yang menyala-nyala yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Faqalat kemudian kembali lagi sang wanita ini sang anak mengatakan, "Wa yang yamna'uka kaya abadi antuh biruni. Kalau demikian halnya, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah tempat yang di dalamnya terdapat api yang berkobar-kobar, api yang menyala-nyala, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, maka apa yang menyebabkan engkau wahai bapakku untuk tidak mengkabariku, tidak memberitahukan aku, tidak mengajarkan aku akan perkara Ya subhanallah. Gak pernah diperdengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah diajarkan untuk membiasakan diri membaca Al-Quran Al-Karim mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah kiranya kelak nanti pada hari kiamat iya tak kala anak-anak kita bertemu dengan rohnya Allah Subhanahu wa taala kemudian anak-anak kita tersebut mengadu kepada yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala lantas mereka mengatakan ya inna sabab fi maksiatillah huwa abi Wahai Rabbu, wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebab aku bermaksiat kepadamu adalah karena bapak saya yang tidak pernah mengajarkan saya tentang perkara agama. Kira-kira jawaban apa yang kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira argumentasi apa yang bisa kita paparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang jemaah sekalian? Kalau anak kita sampai mengadu kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, sesungguhnya sebab aku terjatuh dalam kemaksiatan kepadamu adalah bapak saja yang tidak pernah mengajarkan saya pendidikan agama, yang tidak pernah menuntun saya dalam kebaikan, yang membiarkan saya begitu saja hidup tanpa ada arah dan petunjuk dalam perkara agama. Ya subhanallah. Ini jemaah sekalian, semoga perkara ini menyadarkan kita atas kelalaian kita selama ini, perhatian kita terhadap anak-anak kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah sudah terlalu sering kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang dia pimpin. Oleh sebab itulah jamaah sekalian kami yang orang di antara tips-tips dan kiat-kiat sukses mendidik anak yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ini kita ringkas karena mungkin juga nggak akan bisa selesai dalam satu pertemuan. Insya Allah di lain kesempatan jika Allah mudahkan silahkan sambung. Kian yang pertama kata beliau ini kian dalam men sukses mendidik anak. Yang pertama ikhtiaru zaujah as Ingin bisa sukses mendidik anak tips dan kian yang pertama pilih istri yang soleh. Subhanallah. Ini tips dan kiat yang jemaah Ingin sukses mendidik anaknya kita, ya. cara nyawa Pilih istri yang soleh. Sebelum menikah, cari wanita yang soleh. soleh. Itu kiat yang pertama. Subhanallah. Kiat sukses mendidik anak. Caranya sebelum menikah cari istri, cari wanita yang soleh. Subhanallah. Kata beliau, Inna min awal rakyat bitarbiyah ikhtiyar zawjah as-salih. Termasuk tips penopang di dalam pendidikan kesuksesan anaknya kita adalah memilih istri yang soleh. Wahada yang qabla an turzak bil aulad dan ini kita lakukan memilih dan memilah istri yang soleh, wanita yang soleh itu kita lakukan sebelum kita dikaruniai dan diberikan anak. Subhanallah. Ini nih kiatnya. Ini nih tipsnya untuk bisa sukses mendidik anaknya kita. Memilih istri wanita yang soleh. Dan ini katanya dilakukan sebelum kita dikaruniai anak. Cari dulu istri yang soleh. Cari dulu wanita yang soleh. فعليك أن تجتهد في اختيار زوجة معروفة بالاستقامة والصلاة والتقوى maka berusaha kamu untuk mencari istri yang terkenal dengan keistiqomahannya, terkenal akan kebaikan dan ketakwaannya. Pilih. ada wanita yang soleha, terkena istiqomah terhadap agamanya, kebaikannya dan ketakwaannya, maka pilih wanita tersebut. Lianna satakunu 'aunan laka fi wa ta'dibihim wa tadsyi'atihim at syiata soleh Karena istri yang soleha, wanita yang soleha tersebut akan membantu kamu di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak Perempuan itu luar biasa pengaruhnya terhadap anak-anaknya kita jemaah sekalian. Terlebih khusus kita sebagai kepala rumah tangga yang mungkin waktu kita bersama anak-anak itu sangat terbatas. Anak-anak kita tidak bisa kita mengkiri kebanyakan dan banyak waktunya itu bersama ibu mereka. Nah, kata beliau karena istri yang soleh ini akan membantu kamu di dalam mendidik dan mentarbiyah anaknya kamu dengan pertumbuhan pendidikan yang baik. Kemudian kata beliau, hatta lau lam tu'in az-zawjatu salihah fi tarbiyatil abna fa innaha lan takun dararan alaihim fi dinihim wa Itu tadi kalau istri soleha bisa membantu kita dalam mendidik anaknya kita. Kata beliau, bahkan walaupun istri yang soleh tersebut, wanita yang soleh tersebut tidak membantu kita di dalam mendidik anak kita, paling tidak dia tidak memberikan pengaruh yang jelek kepada agama dan akhlak anaknya kita. Itu keuntungan yang memilih istri wanita yang soleh yang istiqomah yang terkenal dengan ketakwaan dan kebaikan. Kalau tidak bisa memberikan sumbangsi, mendukung kita, mendiri anaknya kita, paling tidak dia tidak memberikan pengaruh yang jelek terhadap akhlak dan agama anak kita. Bukan Bukannya demikian jemaah sekali. Iya kan? Kalau nggak bisa memberikan mendukung kita, menyokong kita dalam pendidikan anaknya kita paling tidak dia tidak memberikan efek yang jelek kepada anak-anaknya kita. Nah, nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itulah di dalam Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan kepada mereka-mereka yang ingin menikah. Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Tungkahul mar'atu arba'." Seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Lima lihat karena hartanya. Wali lihat karena keturunannya. wajah Wajamaliha karena kecantikannya. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinia, karena agamanya. Empat perkara. Pertama apa? Karena hartanya. Sah-sah saja boleh memilih wanita yang kaya ya? Kemudian garis keturunannya, dia garis keturunan yang baik, terhormat. Kemudian kecantikannya, kemudian agamanya. Akan tetapi jangan lupa jemaah sekalian hal tersebut tidak berhenti di sini. Itu masih koma. Masih ada kelanjutannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? Fasfa bila din taribat yadat. Pilih yang bagus agamanya. Niscaya engkau akan selamat dan bahagia. Baru dikit. Ya. Di antara empat poin dan perkara tersebut yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita perhatikan sebelum menikahi seorang wanita, di antara empat poin tersebut ternyata yang paling utama untuk kita lihat adalah apa? Agamanya. Agamanya. Secantik apapun wanita jamaah sekalian, kalau akhlak dan agamanya jelek menjadi jelek, yakin. Secantik apapun wanita, kalau akhlaknya jelek, kalau agamanya tidak bagus, maka dia akan menyenangkan hatinya kita dan tidak akan memberikan kepuasan pada pandangan mata kita. Ini apa? Ketika wanita tersebut cantik elok akan tetapi tidak dan dibarengi dengan akhlak dan agama yang bagus. Makanya jamaah sekalian kaum muslimah tak kala seorang wanita telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecantikan fisik, maka percantik juga akhlak dan batinnya. Jangan kemudian kecantikan tersebut yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kemudian kita kotori dengan kejelekan batinnya kita. Akhlak yang jelek, agama yang jelek, naudzubillah. Ini poin yang pertama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pilih istri soleh. Ini dia yang pertama. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan dari kisahnya Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala. Siapa ini? Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkata di hadapan anak-anaknya. Dia mengatakan apa? Qad ahsantu ilaikum sigar wa kibar. Wahai anak-anakku, sungguh saya telah berbuat baik kepada kamu Sejak kamu kecil sampai kamu tumbuh menjadi besar. Aku telah berbuat baik pada kalian. Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran qabla an Kata berasuan dan dua di hadapan anak-anak, wahai anak-anakku sesungguhnya aku telah berbuat baik kepada kamu sejak kamu kecil sampai kamu besar bahkan sebelum kamu dilahirkan. Heran anak. Heran anak-anak Abu Aswad dan Duali rahimahullah taala. Kok bisa berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Iya kan jelas sekalian? Ya, kan? kalau logikanya ya berbuat baik ketika anaknya lahir. Iya. Kata Abu Aswad Abu Ali rahimahullah ta'ala Man ahsantu ilaikum Sigara wa kibara Hatta qabla abdullah Saya telah berbuat baik kepada kalian Sejak kalian kecil sampai besar Bahkan sebelum kalian dilahirkan Qila Maka anak-anaknya pun berkata kepada Abu Aswad Abu Ali rahimahullah ta'ala Kaifa ahsanta ilaina qabla abdullah Qabla abdullah Katanya bagaimana wahai bapakku engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Bagaimana bentuknya ini? Anaknya heran, kok bisa berbuat baik kepada kami dalam keadaan kami belum dilahirkan? Kata Abu Aswad Abdul Ali rahimahullah taala, "Ikhtartu lakum min min al ummah man la tasubuna Bentuk baik saya kepada kalian sebelum kalian dilahirkan adalah dengan cara aku memilih untuk kalian seorang ibu yang kalian tidak pernah menyesal dan merasa bersedih memiliki ibu seperti dia. Subhanallah. Ternyata itu bentuk baiknya kita terhadap anaknya kita sebelum anak kita dilahirkan dengan cara apa? Memilih ibu yang baik untuk mereka. Subhanallah. Ini jamaah sekalian. Kiat yang pertama, tips yang pertama, penyokong yang pertama dalam pembentukan kesuksesan anaknya kita. Pilih istri yang soleh. Gimana Ustaz? Saya udah nikah. Itu tadi katanya sebelum menikah. Kalau sudah menikah, mari ajarkan istrinya kita pendidikan agama. Mari ajak mereka ke majelis-majelis ilmu. Jangan kita cuma sibuk mengisi ilmu kita sehingga kita lupakan pendidikan agama untuk istrinya kita. Kalau nggak mampu mereka perhalangan hadir dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kajian yang dibahas Al-Quran dan Sunnah, maka dengarkan mereka rekamannya, ambilkan catatannya kita bacakan kepada istrinya kita. Kalau kita nggak mampu juga karena kesibukan, maka pilihkan dan carikan dia wanita yang soleh yang bisa mengajarkan dia dalam urusan agamanya. Pilihkan, carikan. Kalau memang kita tersibukkan dengan sebuah urusan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ibu sekali lagi memberikan pengaruh yang besar terhadap karakter anak-anaknya. Bahkan tidak hanya ibu saja jamaah sekalian, istri wanita itu bisa memberikan efek yang luar biasa kepada sang Makanya para ulama itu mengatakan apa? Al-baru ala dini zaujatihi. Seseorang itu, seorang suami tergantung agama istri. Ini walaupun tidak berlaku mutlak, akan tetapi golimnya kebanyakannya demikian. Al-mar'u ala dini zaujati. Seseorang itu, seorang suami tergantung dari agama istri. Kalau istrinya soleh dan istiqomah, itu memberikan efek yang luar biasa kepada suami. Sebaliknya, tak kalah istrinya orang-orang dari kalangan wanita yang malas beribadah, tidak bagus akhlaknya itu bisa memberikan efek pula kepada suami, Yang menyebabkan seorang suami, seorang lelaki kadang terjatuh dalam kemaksiatan, korupsi atau hal yang lainnya. Terkadang itu sumbernya dari siapa? Sang istri yang membisikkan. Ingin gaya hidup yang mewah, ingin kebutuhan ini dan itu akhirnya dihembuskan kepada suaminya berbagai macam subhan berbagai macam kerancuan yang kemudian menjurus menjerumuskan suaminya dalam perkara-perkara yang terlarang. Alhamdulillah. Almarhum ala dini zaujatihi. Itu kebanyakannya. Seorang suami itu tergantung dari agama istri lari ilaha illallah. Makanya penting sekali lagi jamaah sekalian untuk kita memperhatikan pendidikan terhadap anak kita dan istrinya kita. Penting. Nah, kemudian tips yang kedua jamaah sekalian. Gak apa-apa tambah sedikit waktunya ya. Dan hari Ahad juga ya. Yang kedua doa berdoa. Ini tips yang kedua, kiat yang kedua untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan anaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa inna min ahammi hadhihi rakais ad-du'a lil abna. Dan yang termasuk penopang kiat yang penting juga adalah doa kepada ataukah doa untuk anak-anaknya kita. Doa ini jamaah sekalian merupakan amalan dan kebiasaannya para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Mereka terbiasa mendoakan anaknya mereka, mendoakan kebaikan kepada anak-anak mereka. Mereka jangan lupa anak itu modal terbesar kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan asik dalam berdoa hanya meminta tambahan rezeki aja, mobil, rumah atau yang lainnya. Agar tetapi kita lupa untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya kita. Wahadat doa yakunu qabla majihim wa ba'dahu. Katanya dan doa ini, doa seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya itu dia lakukan sebelum anaknya lahir. Nah ini mungkin kita kurang mempraktekkan. Tak kala kita sudah menikah, mari berdoa bahkan sebelum menikah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia anak yang soleh dan so soleh. Tak kala istrinya kita hamil, doakan janin yang berada dalam perut istrinya kita. Doakan kebaikan atau janin tersebut. Nah, Fayadahul walidan ayurzakahum Allahu al-dhurriyata salihah. Maka kedua orang tua ibu bapak hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan keturunan yang soleh. Ini apa? Sebelum anaknya dan datang ataukah lahir. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Kemudian setelah lahir anaknya, doanya apa lagi? Hah? Wa yad'u wa yad'uani 'aydan lil aulad ba'da an yarzuqahum Allah bihim bil hidayah was salah wal istiqamah wat thabat 'ala diyanah tak kala anaknya lahir hadir di tengah mereka maka hendaknya kedua orang tua tersebut mendoakan anaknya dengan hidayah mendoakan anaknya kebaikan mendoakan anaknya agar senantiasa istiqomah dan senantiasa kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Doakan anaknya gitu. Sebelum lahir kita minta kepada Allah diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Setelah lahir anaknya kita doakan anaknya kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada anak-anak. Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, kekokohan anak-anak kita di atas agama. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita lakukan tersebut dari berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan anak kita itu tidak lain hanyalah mencontoh dari para nabi. Sekali lagi mendoakan anak-anak kita itu adalah kebiasaan dari para nabi, rasul dan orang-orang soleh yang terdahulu. Lihat perhatikan apa kata Khalilullah Ibrahim alaihissalam ketika memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas sholihin." Wahai Allah, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku apa? Anak keturunan yang soleh. Subhanallah. Demikian pula doanya dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu doa mereka, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, ya, berikanlah kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan keturunan yang senantiasa menyenangkan hati kami. Dan jadikan mereka adalah pemimpin bagi orang-orang yang tetap bertakwa. Doa agar diberikan karunia, anugerah istri dan anak-anak yang soleh yang senantiasa menyeduh, menyejukkan hati. Oleh sebab itulah kata para ulama ketika mereka menafsirkan jamaah sekalian qurrata ini yang menyejukkan hati Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abi Dunia kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala tak kala dibacakan ayat ini kepada beliau Rabbana hab min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin Wahai Allah, anugerahkan kepada kami istri dan anak keturunan yang senantiasa menyejukkan hati kami Kata beliau, "Afid dunia afil akhirah." Apakah menyenangkan hati dalam ayat ini adalah menyenangkan hati di dunia ataukah di akhirat kelak? Kata beliau, "La bal dunia." Tidak. Bahkan kesejukan hati yang akan dirasakan oleh orang-orang yang dikaruniai istri dan anak yang soleh tersebut akan dia rasakan di dunia. Wamadak kemudian ditanyakan lagi kepada Imam Al Hasan Al Basri Allah taala bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk seorang mukmin, seorang lelaki, seorang ayah, seorang suami bisa merasakan kesejukan hati terhadap istri dan anak-anaknya. Kata beliau, qala al-mu'min yara zawjatahu wa waladahu muti'in Allah azza wa jalla. Ketenangan hati, kesejukan hati yang akan dirasakan oleh seorang mukmin, seorang suami dalam kehidupan dunia. Itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan di dunia dengan cara apa? Tak kalah dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh tafsirnya jemaah sekalian. Wahai Allah, karuniakanlah kepada kami istri dan anak-anak yang senantiasa menyejukkan hatinya kami. Menyejukkan hati kami apa di sini? Menyejukkan hati kami selama di dunia. Bagaimana bentuknya? Dengan cara kita melihat istri dan anak-anaknya kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian kata beliau, wa ayyu syai'in aqarru li ainil mu'min min ayyara zawjatahu wa waladahu yuti'un Allah azza wa jalla. Kemudian kata beliau, kata beliau, kata Imam Al Hasan Al Basri, maka perkara apa lagi yang lebih menyenangkan hati seorang mukmin dibandingkan tak kala dia melihat istri dan anaknya dalam keadaan senantiasa taat beribadah kepada rohnya Allah Subhanahu wa taala. Niscaya tidak ada pemandangan yang lebih indah dari jamaah sekalian di dunia ini. Enggak ada lagi kenikmatan dan kesejukan hati yang melebihi tak kalau seorang suami melihat istri dan anak-anaknya senantiasa tunduk patuh kepada rohnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh makna dari apa tadi? Wahai Allah, anugerahkan kepada kami istri dan anak-anak yang soleh dan soleh, keturunan yang baik, yang senantiasa menyejukkan hati kami. Menyejukkan hati kami di sini mananya apa? Tak kala dia melihat istri dan anak-anaknya senantiasa taat beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dan kata beliau tidak ada lagi perkara yang lebih menyenangkan hati seorang mukmin seorang suami di dunia ini dibandingkan tak kala dia melihat istri dan anak-anaknya senantiasa taat beribadah kepada Rohnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, termasuk nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa orang tua itu mustajab. Tak kala dia doakan kebaikan untuk anak. Itu karunia. Itu termasuk apa? Kemurahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan doanya orang tua sebagai doa yang mus mustajab. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, salatu da'awatin mustajabatin la syakka Tiga doa yang mustajab yang tidak dikabulkan lagi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga doa tersebut ya, Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwatul walid doanya orang tua kepada anaknya. Wadakatul musafir doanya orang yang sedang safar, orang yang sedang dalam perjalanan. Wadakatul maghlum dan doanya orang yang terzalimi. Ini tiga doa yang pasti digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan doanya tertolak dari makan dan minum dari perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata apa? Nabi SAW Salatu da'awati Mustajabatin la Tiga doa yang mustajab Yang akan dikabulkan Allah Dan tidak dikabulkan lagi Di antaranya apa tadi? Da'watul walid Doanya seorang ayah Seorang ibu Doanya orang tua kepada anak. Makanya pergunakan sebaik-baiknya kesempatan ini jamaah sekali. Doakan anaknya kita dalam doa-doanya kita. Doakan anaknya kita dalam waktu-waktu yang mustajab antara azan dan iqamah. Tak kala kita sujud, tak kala kita bangun di tengah malam untuk melakukan qiyamul lail atau salatul witr. Doakan, sempatkan, doakan anaknya kita jangan lupakan mereka dari Doa doanya di kita. Ini penting jemaah sekalian. Tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ataukah sebagian dari kalangan kaum muslimin dan muslimah. Tak kala mereka merasa putus asa melihat anaknya karena anaknya yang akhlaknya dan agamanya begitu jelek, akhirnya dia mendoakan kejelekan kepada anaknya ini gak boleh. Ini haram hukumnya. Tidak diperbolehkan. Iya. Jangan sampai karena kemarahan kita, keputusasaan kita, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan kejelekan kepada anak-anaknya kita. Jangan pernah kita lakukan jamaah sekali. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La tadhu ala anfusikum, ala anfusikum." Jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap diri diri kalian. Wala tad'u ala auladikum dan jangan pula kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai mendoakan kejelekan terhadap anak-anaknya kita. Iya, karena bisa jadi doa jelek tersebut, doa jeleknya kita terhadap anak kita tersebut itu berpapasan ya dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan dari setiap permintaan hamba Itu yang bahaya. Ya. Ini sekali lagi jamaah sekalian rahimani wa allah di antara berapa tips dan kiat di dalam mendidik anak-anaknya kita dan insyaallah taala dalam pertemuan yang lainnya insyaallah taala iya kita akan lanjutkan pembahasan ini dan semoga apa yang kita paparkan dalam pertemuan yang singkat ini bisa memberikan manfaatan dan pencerahan kepada kita semuanya.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 Nanti setelah menikah kemudian bapak bimbing. Alhamdulillah itu kenikmatan yang besar kalau bisa membimbing istri. Ya. Akan tetapi yang banyak terjadi istri yang membimbing suami. Itu banyak terjadi bahkan di kalangan para ulama terdahulu ada seorang alim ulama sunnah karena menikah dengan seorang wanita yang berpemahaman khawarij. Khawarij menghalalkan darahnya kaum muslimin. Karena menikah dengan wanita dari kalangan khawarij yang memiliki pemikiran khawarij, akhirnya ulama sunnah ini terpengaruh dengan pemikiran istri. Itu sekali lagi kita katakan bahwasanya ya, yang paling aman cari wanita yang soleh. Ya. Kalau nggak ketemu, ya minimal ada sifat-sifat kesolehan pada diri. Kalau nggak ada sama sekali dan tempat untuk menikahinya, silahkan. Dengan syarat apa? Kita mau untuk membimbing dan mengajarkan. Itu kenikmatan yang besar itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya itu tidak lepas dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Kita sebagai orang tua hanya bisa membimbing anaknya kita akan tetapi hidayah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Lihat bagaimana para nabi terdahulu dari kalangan nabi istrinya kafir tidak mengikuti agama suaminya. Di antaranya pula ada yang seorang nabi tapi anaknya apa? Kafir kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kita selaku orang tua, suami istri hanya berupaya untuk mengerahkan kemampuan kita untuk mendidik anak kita dan kesemuanya itu kita serahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu taala. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau suami memberi contoh dengan chatting kepada wanita yang bukan mahram dan diketahui oleh anak dan cucu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada suami atau pria yang melakukan perkara demikian, maka hendaknya dinasihati dengan cara baik-baik. Diingatkan suaminya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup pintu-pintu fitnah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau itu mengatakan dhabitul fitnah. Jadi kalau mau tahu ukurannya fitnah itu apa? Tidak sedikit fitnah ini bahaya. Jangan buka pintu fitnah. Apa itu pintu fitnah? Apa bumi ukurannya fitnah? Apa barometer sesuatu itu dikatakan fitnah? Dan Imam Syafi'i Allah taala dalam kitab beliau al Fitnah wa dhabitul fitnah iya, Masodda anta'adillah Segala sesuatu yang menghalangi dan merintangi seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitnah. Nah, coba kita hadapkan dengan pertanyaan saya. Orang-orang yang chatting, chattingnya, apalagi dengan wanita yang bukan mahramnya. Apalagi dalam chatting yang tersebut, naudzubillah ada perkara-perkara dari ucapan-ucapan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa itu? Menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan atau tidak? Menghalangi. Paling tidak dia apa? menghabiskan waktunya dalam perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat untuk diri. Dan ingat jemaah sekalian, waktu kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ini fitnah menyebabkan dia terhalangi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. dan taatillah segala sesuatu yang menghalangi, Merintangi seseorang dari ketaatan kepada Allah itulah fitnah. Makanya ketika diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, ya, sang istri harus pun di dalam memberikan nasihat kepada suaminya dengan cara dan usul yang baik. Ingatkan kita bertakwa kepada Allah suamiku, afwan maaf. Saya lihat akhir-akhir ini kok pegangannya HP terus chattingan terus ya apalagi kalau memang tuduhannya betul pada wanita yang bukan mahal. Dan itu diketahui oleh anak dan cucunya ini sekali lagi telah memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak dan cucunya. Hati-hati. Itu akan kita sebutkan nantinya. Di antara tips dia sukses mendidik anak, di antaranya apa? Seorang bapak ibu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka. Jangan sampai ya kehormatan kita sebagai orang tua itu jatuh runtuh di hadapan anak yang menyebabkan mereka dan gak mau lagi untuk mendengarkan nasihat dan arahan dari kita. Nah, Iya, wibawanya jatuh. Gak mau lagi. Kalau wibawa udah jatuh, kalau anak melihat kok oh, bapak saya omongannya dengan perbuatannya kok kontradiksi beda. Bapak suruh saya cepat ke masjid kalau mendengarkan azan, sementara dia masih asik chattingan. Ini kan akan membuat sesuatu yang tidak baik pada kondisi sekolah anaknya ini. Heran dia, mana yang benar ini? Ucapan bapak saya atau perbuatan bapak saya? Iya kan jemaah sekalian? Makanya kalau diperhadapkan sekali lagi dalam kondisi ini hendaknya seorang istri menasihati dengan cara dan yang baik. Ya tetap berbaik sangka. Semoga saja itu chattingan-chattingan kepada wanita yang bukan mahramnya bukan dalam perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah ada urusan bisnis atau yang lainnya. Ya, walaupun sebenarnya yang paling bagusnya untuk sekedar chattingan saja. Tidak berlama-lama, selesai urusannya. Apa pesan ini ya? Udah, yang lebih bagus lagi kalau urusan bisnis dengan wanita diserahkan kepada istri. Ya, coba nanti apalagi kalau belum nikah, wanitanya belum nikah. Ya, udah serahkan kepada istrinya kita gitu. untuk menutup apa pintu-pintu itu. Awalnya pesan barang, lama kelamaan apa sendiri. Iya. Sebelumnya sudah terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak terbukti. terbukti. Sekali lagi, kalau yang demikian diingatkan bagi suaminya, jangan sampai terjatuh ya dalam perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup pintu-pintu fitnah tersebut. Diingatkan suami untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Diingatkan bahwa kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan umur waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kata Nabi la tazulu qadam 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al tidak akan bergeser bergerak kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya empat perkara dan diantaranya apa? An umrihi tentang umurnya kemana dia habiskan. Ya. Itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala wallahu taala meninggal adik kami yang bungsu meninggal almarhumah Allah yarhamuha tidak mempunyai anak tapi mempunyai suami dan saya ada hutang uang kepada almarhumah haruskah saya membayar kepada suaminya sedangkan kedua orang tua kami telah tiada atau saya harus bayar kepada kakak-kakaknya sebagai ahli waris Sekian dan terima kasih. Dibayar kepada sang suami. Utang tersebut harus dilunasi. Utang harus dilunasi dan diserahkan kepada suaminya. Dan nanti uang tersebut dibagikan sesuai dengan pembagian warisan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Nanti tinggal dilihat siapa-siapa yang berhak dalam pembagian warisan tersebut yang jelas suaminya pasti dapat.